Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mulianya, semoga Allah melimpahkan melimah <clears throat> melimpahkan karunia. Amin amin. Sehat walafiat penuh dengan petang hati. Saya baca manakib Al Habib Ilm, Imam Ab Peraslah jasadmu dengan mujahadah sehingga keluar minyak kemurnian. Yang saya tanyakan, Bu ya, apakah ini sesuai dengan akidah kita ahli sunnah? Apa itu? Dibaca. Peraslah jasadmu dengan mujahadah sehingga keluar minyak kemurnian. Minyak kemuliaan. Kemurnian. Minyak baik. Kalau ini sesuai dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah minta dijelaskan yang lebih rinci demikian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum jika ya kita pengen takbir aslinya akan tapi bisa diambil maknanya kita bukan memeras peraslah jasadmu dengan mujahadah bukan diperas kita itu langsung keluar bukan itu itu adalah bahasa-bahasa bahasa indah yang diucapkan oleh seorang Eh, yang ngerti makna apa namanya keindahan dalam berbahasa seperti meres keringat itu bukan berarti saya langsung sak keras tanganku tolong ini eh, bahasa itu bahasa sastra ya keras tanganku berarti tidak bukan Rasulullah jasadmu maksudnya apa? Jasadmu itu banyak tuntutan-tuntutan mulai dari makan enak, syahwat segala macam dan sebagainya. Dan itu kalau engkau turuti akan menjadikan seseorang padahal yang dibutuhkan urusan makan hanya segitu-segitu saja. Tapi bisa menjadikan orang yang jahat sehingga sampai mengambil miliaran. Ya. Muncul sifat-sifat tamat dari kebiasaan tuntutan-tuntutan jasad. Tuntutan jasad padahal. Kalau kita jasad kita pengen tidur, tidur yang kita butuhkan adalah tempat yang kecil seperti itu. Ada. Kalau tidur sudah nggak ingat di atas ranjang, di atas lantai atau di atas kotoran kita nggak tahu. Akan tapi ketahuilah bahwa dari jasad yang sebetulnya butuhnya sangat sederhana itu akan mempengaruhi hati yang mempunyai jasad untuk punya sehingga pengen bangun rumah megah. Makannya pun berlebihan dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi Imam Haddad mengajari bahwasanya dengan bermujahadah. Bermujahadah ini adalah tidak menuruti terus hawa nafsu itu. Tidak dituruti terus hawa nafsu. Bahkan selalu hawa nafsu di, di, dilawan. Ia mengajak berlebih-lebihan untuk makan, dikurangi makannya. Ingin enak-enakan terus urusan makan, ingat Nabi agar kita tidak terus. Apalagi kesenangan dengan gebiar dunia yang dilihat oleh matanya diperangi. Semuanya mujahadah yang ada hubungan dengan dirinya. Mujahadah, mujahadah, maka katailah kalau sudah mujahadahnya benar sehingga akan menjadi orang yang lihat akan bersih tidak akan mudah keganggu urusan dunia, tidak terpesona dengan kebiar dunia. Kalaupun diberi oleh Allah kekayaan, karena kekayaan itu jatah. Dia, ya. dia tidak kekayaannya tidak akan mempengaruhi dia. Tidak menjadikan dia sombong. Tidak akan menjadikan dia itu terus menang-menang kepada orang. Karena apa? Dia sudah menjauhkan dirinya itu daripada terpesona menuruti hawa nafsunya untuk urusan dunianya itu. Maka mujahadah sehingga bab dalam dunia itu adalah sesuai dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Kita hendaknya selalu mujahadah. Jihad, jihad nafas. Memerangi hawa nafsu. Bahkan dia terkatakan jihad akbar. Perang yang paling berat adalah bukan merangi lawan yang ada di sana, tapi merangi nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Nafsu kan bayi najam baik, Yang selalu ammarah bisu, selalu mengajak kita dengan kejelekan tuh hawa nafsu kita. Kita perangi dan perangi dan perangi namanya mujahadah. Maka di saat seperti itu nanti akan muncul kemurnian menjadi orang istimewa dia nggak terpersona dengan harta, tidak terpesona dengan jabatan. Kalau ternyata dia harus menjabat menjadi orang seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang bajunya masih bertambal, lihat. Dia padahal bisa melakukan apa saja. Ternyata suatu ketiga beliau dalam contoh ini. Kekuasaan ada di tangannya. Kalau mengumpulkan kekayaan boleh, bisa saja Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia mengambil apa saja bisa karena kekai, apa kekuasaan ada di, di bawah di tangannya. Akan tapi bagaimana orang yang sudah hatinya diperangi, apa hawa-hawa yang diperangi, mujahadah terus, dia tidak tidak penting tentang keenaan jasadnya. Sampai suatu ketika lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan mohon junub, harus mandi besar. Dalam keadaan junub harus mandi besar. Manusia normal junub. Mohon maaf, Bung, ya ada junub sebabnya macam-macam. Tiba-tiba mau mandi besar di pagi hari. Musim dingin. Tiba-tiba diberikan oleh pembantunya adalah air panas. Mestinya kan langsung mandi seger. Ternyata tanya, tanya beliau ini, dari mana kau bakar? bakar. Setelah mau pakai, segiliran mau dipakai, belum tanya, wahai pembantuku, ini kau air ini kau panasi dengan apa? Ya khalifah, saya panasi dengan kayu yang ada di sana. Oh, itu kayunya kaum muslimin, kayunya negara. Jangan saya tidak mau pakai kalau begitu. Allah, lihat. Memerangi lihat, tidak mau dia. Eh boro-boro korupsi gede gak mau ini urusan dipanasi dengan kayu negara saja tidak mau pakai. Kenapa? Sudah benang mujahadahnya sudah. Dan begitu seterusnya tidak akan terpengaruh. Punya pangkat tidak akan rusak dengan pangkatnya. Punya kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf tidak rusak dengan kekayaannya. Tapi kalau orang lihat masih nuruti hawa nafsu belum pernah mujahadah lihat jadi orang fakir tamak, jadi orang kaya tamak, jadi orang jadi rakyat uh, eh, juga benar, jadi pejabat juga nggak benar karena rusak. Makanya kuncinya adalah di dalam di dalam mujahadah itu. Dan mujahadah adalah satu hal yang harus dilalui oleh orang yang ingin kenal Allah dan dekat kepada Allah. Mujahadah harus. Mujahadah adalah riyadha adalah melawan hawa nafsu. Selalu kita lawan hawa nafsu. Nafsu ketamaan, kerakusan. Ya. Mujahadah. Dilihat dari mohon maaf pandangan saja. Ya. Kalau anda mujahadah jasad matamu kau peres dengan mujahadah. Saya tidak boleh melihat yang haram. Terus yang haram tidak saya lihat. Terus tidak boleh dilanggar. Mungkin ada wanita membuka auratnya. Saya tidak boleh lihat itu haram. Terus ini haram, haram, haram. Dihindari apa buahnya? Kemurnian, tenang hatinya. Kenapa? Enggak pikiran kemana-mana. Tapi matanya yang jelalatan sana sini lihat. Susah hidupnya. Kebayang ini, kebayang itu, kelihatan ini, kelihatan itu, rusak. Dan begitu seterusnya. Dengan mujahadah, maka akan sampai kepada kemurnian, kebersihan hatinya, kemudian dengan bersih hati perilakunya murni bersih dan itu adalah ajaran kita ajaran ahli tasawuf ya dengan mujahadah mujahadah itu bukan bunuh diri bukan mujahadah adalah memerangi hawa nafsu urusan makan dibatasi urusan ini biarpun kita diberi oleh Allah makanan yang banyak tetap Nabi SAW bukan orang yang tidak punya makanan ternyata diberikan kepada orang ashabus sofah murid-murid beliau terlebih dahulu sebelum beliau beliau adalah diberi oleh Allah melalui hadiah-hadiah dari para raja-raja baju-baju istimewa. Tapi lihat tidak dimanja jasad beliau dengan baju-baju itu. Diberikan kepada orang lain. Putri beliau pun tidak dimanja karena Pak Putri beliau akan dijadikan ahli surga seperti beliau. Sehingga dididik dengan kesederhanaan. Biarpun banyak baju-baju istimewa diberikan oleh Allah melalui para raja-raja atau orang-orang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah mujahadah. Dan kita pun harus seperti itu. Sehingga di saat orang punya biasa dengan mujahadah tadi, memerangi hawa nafsu, lihat menjadi apapun dia selamat, menjadi pejabat yang selamat. Karena waktu mengambil jabatan tidak tergiur dengan bermacam-macam, nggak ada korupsi, nggak akan. Bahkan mungkin akan berjual dengan harta dan kekayaannya untuk Allah. Menjadi orang kaya tidak akan berubah. Kenapa? Kekayaan bagi dia adalah kendaraan untuk menuju Allah. Tidak boleh dia terpengaruh dengan kekayaannya. Dan dia sadar, kalau dia tergoda oleh kekayaan berarti dia mujahadah. Kalah dia dengan kekayaannya. Baik, itu saja.